ada hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya bagaimana hukumnya mendonorkan ASI kepada anak orang lain? Karena sekarang di Jakarta mulai ada. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang punya ASI lebih dan jika ada orang membutuhkannya, jangan pelit dengan ASIMu. Bahkan pernah pertanyaan, bagaimana kalau kita menyusui orang kafir sekalipun? bayi kafir, susui. Karena bayi tidak punya dosa. Akan tapi yang harus diperhatikan adalah status anak susu. Kalau mereka sudah minum susu lima kali, setiap kali susuan yang mengenyangkan, hamsu rotoat yushbi'na, lima susuan, mengenyangkan, maka saat itu sudah seperti menjadi anak. Artinya mahrum, seorang ibu dengan catatan bayi yang disusui adalah bayi umurnya di bawah 2 tahun kemudian 5 kali susuan 5 kali susuan sekali susuan itu sudah berpaling menyusu yang pertama berpaling menyusu kedua berpaling bukan dicopot begitu tidak jadi dia sudah selesai terus selesai balik lagi ini sudah kedua kalau sampai sudah 5 kali maka dia adalah seperti anak anda hanya urusan warisan tidak mewarisi dia seperti anak anda, tidak boleh menikah dengan anak anda. Dengan anda adalah menjadi mahram. Kalau dia laki-laki, anda tidak boleh menikah dengan dia. Anda pun tidak batal wudhu. Dan jika perempuan, dia dengan suami anda adalah tidak batal wudhu. Dan tidak boleh dinikahi oleh suami anda. Karena apa? Dia adalah seperti anak. Ini, ini adalah, yang diperhatikan adalah masalah anak susuan. Kalau ada bang susu, ini tugas semuanya, khususnya pemerintah. Jika pemerintah itu kenal Allah dan Rasulnya, kalau tidak kenal ini jadi masalah. Maka bank susu itu atau rumah sakit yang kenal Allah dan Rasulnya, maka kalau ada orang membeli susu itu harus dicatat. Siapa yang membeli? Biarpun melalui tidak langsung, susu yang sudah dikalengin tapi asi ah, itu sama. Jadi yang penting diambilnya waktu sang ibu itu masih hidup. Kuncinya. Jadi syaratnya pertama, bayinya kurang dari dua tahun, paling lama dua tahun hijriah. Kemudian lima kali menyenyangkan dan susu itu diambil dari ibundanya di saat masih hidup. Kalau sudah mati diperes tidak? Nggak ada susunya. Jadi masih hidup. Nah tiga syarat ini kok dibeli dicatat. Hari ini ada orang beli susu, dilacak nanti. Susu ASI begini begini begini, namanya ini data. Ditanya berapa kali susuan ini? oh, sehari sekali habis sama anak saya. Oh ya anakmu hebat. Berarti gak jadi anak su, susuan langsung glek glek glek habis. Tapi kalau kenyang, ditinggal lagi. Kenyang lagi, tinggal lagi. Kenyang lagi. Ah, dari lima kali langsung menjadi seperti anak anak susu. Yang diperhatikan masalah ini. Dan ini harus perhatikan. Maka ketahuilah, kalau sudah anak susu tidak boleh saling menikah. Kemahroman nanti. Kalau menikah, nikahnya tidak sah. Hukumnya jatuh zina. Karena seperti menikah dengan saudarinya sendiri. Wallahu a'lam bisawab.